سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة Aku bersumpah dengan hari kiamat ولا أقسم بالنفس اللوامة dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? بلى قادرين على أن نسوي بنانه Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. يقول الإنسان يومئذ أين المفر pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? كلا لا وزر Tidak, tidak ada tempat berlindung. إلى ربك يومئذ المستقر Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu. ينبأ الإنسان Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilelaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia menyampaikan alasan-alasannya. Janganlah engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya di dadamu dan kamilah yang akan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya, kamilah yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Dan mengabaikan kehidupan akhirat wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka memandang. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhan mulah pada hari itu kamu dihalau karena dia dahulu tidak membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak pula melaksanakan solat tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu, maka celakalah. أيحسب الإنسان أن يترك سدى Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? ألم يك نطفة من مني يمنى Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? ثم كان علقة فخلق فسوى Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati?